Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita uh, mulai dengan membaca kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ketahuilah para ikhwan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sungguhnya buku yang sangat bagus ini Kitab Tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena ada sebab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bukanlah termasuk orang-orang yang banyak menulis kitab. Tetapi beliau menulis kitab tatkala melihat kepada kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya tulisan beliau tidak banyak dan kebanyakan tulisan-tulisan beliau berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sampai-sampai kita dapati seperti kitab Al-Usul Al-Thalathah. Beliau tulis ada dengan bahasa Arab Fusha. Dan ada yang beliau tulis dengan bahasa Arab Amiyah. Untuk agar bisa dipahami oleh orang-orang Arab, masyarakat Arab tatkala itu. Demikian juga kitab Tauhid yang beliau tulis rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan kebutuhan masyarakat tatkala itu yang tatkala itu di Najd banyak masyarakat yang terjerumus dalam kesyirikan di zaman beliau sebelum dakwah beliau beliau tegakkan tatkala itu. Bentuk-bentuk kesyirikan merajalela tatkala itu di antaranya seperti disembahnya kuburan Zaid bin Khattab. Orang-orang tatkala itu datang ke kuburan Zaid bin Khattab, kemudian minta-minta di kuburan tersebut. Meminta-minta di kuburan tersebut. Mereka mengkeramatkan kuburan tersebut, mengagungkan penghuni kubur, dan akhirnya mereka minta-minta kepada penghuni kubur mayat yang sudah ya meninggal dunia dan tidak bisa berbuat apa-apa, mayat yang ya yang tidak bisa sholat sehingga harus disolatkan, tidak bisa mandi sehingga harus dimandikan, tidak bisa memakai pakaian sehingga harus dikafankan, dan tidak bisa masuk ke dalam liang lahat kecuali harus diangkut. Namun sebagian orang menjadikan mayat-mayat seperti ini ya, untuk diminta dengan berkeyakinan keyakinan keyakinan yang menyimpang. Dan ini terjadi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga mereka pun minta kepada Zaid bin Khattab. Tatkala itu Syekh mendatangi kuburan tersebut. Namun beliau tidak kuasa untuk melarang mereka karena tatkala itu kesyirikan benar kesyirikan benar-benar merajalela. Beliau hanya mengatakan tatkala itu Allahu khairun min Zaid. Kata beliau bahwasanya Allah lebih baik daripada Zaid. Ini salah satu bentuk Kesyirikan di mana orang-orang mendatangi kuburan kemudian minta rezeki kepada penghuni kubur, minta agar uh, uh, yang yang tadinya mandul agar segera bisa uh, dikaruniai dikaruniai anak ya, dan dan sebagai permintaan-permintaan yang lainnya. Di antara kesyirikan yang merajalela tatkala itu adalah seperti adanya para dukun dan paranormal, tamimah ya. Sampai disebutkan dalam kitab yang menjelaskan tentang tarikh Najd di zaman beliau tatkala itu ada dukun-dukun yang mereka mengobati orang-orang sakit. Akan tapi dukun-dukun tersebut mempersyaratkan syarat-syarat yang berupa kesyirikan seperti menyembelih kepada jin, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tersebar tatoyur ya, orang-orang berkeyakinan ya mengkait-kaitkan nasib baik dan nasib buruk dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Kesyirikan-kesyirikan inilah khurafat dan tahayul dan kesyirikan yang tersebar di zaman beliau sehingga beliau akhirnya menulis sebuah kitab yang sangat indah yaitu kitab At-Tauhid. Tujuan beliau tidak lain adalah untuk mengajak masyarakat kaum muslimin kembali kepada tauhid yang murni, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pengagungan tidak boleh diserahkan kepada siapapun, tidak kepada nabi, tidak kepada malaikat, tidak kepada jin, apalagi yang lebih rendah daripada daripada itu. Oleh karenanya pembahasan tentang kitab tauhid adalah pembahasan yang urgen, karena kalau kita melihat kondisi masyarakat kita di tanah air, ya, terus terang kita melihat kondisi-kondisi yang cukup menyedihkan. Seperti munculnya praktek-praktek kesyirikan, banyaknya dukun, banyaknya tukang sihir, banyaknya orang yang menyantet, banyaknya orang yang melet, ya. banyaknya orang yang meramal, dukun-dukun tersohor di tanah air kita. Hampir-hampir setiap kampung ada ada dukunnya. Hampir-hampir setiap kampung ada ada dukunnya. Dan banyak orang yang percaya kepada dukun tersebut. Padahal hadis-hadis yang melarang tentang mendatangi dukun sangatlah banyak. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan lam tukbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, maka tidak akan diterimanya diterima salatnya 40 hari. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu telah kafir kepada Al-Qur'an. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddus sahir dorbatun bisayf." Bahwasanya hukuman bagi seorang penyihir adalah dipenggal kepalanya. Belum lagi masalah tatayur, belum lagi masalah jimat-jimat. Kata Rasulullah SAW, Inna ruqa tamaima, wa tamaima, wa tiwala tashirkun. Kata Nabi SAW, sungguhnya jampi-jampi, mantra-mantra, jimat-jimat, dan pelet adalah kesyirikan. Dan ternyata tersebar di tanah air kita. Kemudian kata Nabi SAW juga, Man dhaba, Allah, man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat praktek kesyirikan ini di tanah air kita sangatlah banyak. Betapa banyak orang yang menyembelih ayam atau kambing untuk jin, untuk penghuni rumah, atau untuk ya dewa penjaga gunung atau dewa pantai dan yang lainnya. Yang ini semuanya merupakan bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar di tanah air kita. Oleh karenanya, mempelajari masalah tauhid adalah perkara yang urgen yang perlu kita ketahui, terutama untuk menyelamatkan diri kita sendiri sebelum kita menyelamatkan orang lain. Kita ini butuh untuk mengenal tauhid. Terlalu banyak cabang-cabang kesyirikan, terlalu banyak jalan-jalan yang mengantarkan orang kepada kesyirikan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ashirku fi hadhil ummah." Sungguhnya kesyirikan pada umatku ini, ya, kadabi binamlati sauda seperti rayapan seekor semut hitam. Ya. Samar tidak kelihatan. Banyak orang terjerumus dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Dan kebanyakan masyarakat kita terjerumus dalam kesyirikan karena ketidaktahuan, karena kejahilan, tidak ngerti. Disangka ini merupakan ibadah, disangka ini merupakan perkara yang baik. Memberi sajian di lautan, beri sajian di di pepohonan, beri sajian di batu yang besar, ya. berendam di sana lah, bertapa di sinilah. Banyak praktek-praktek khurafat yang dilakukan oleh masyarakat kita yang tidak diajarkan dalam Islam sama sekali. Yang lebih berbahaya, sebagian orang-orang yang yang mengaku sebagai ustadz atau kiai atau ahli agama, terkadang ikut melariskan acara-acara seperti ini Terkadang ikut-ikutan jualan jimat, terkadang ikut-ikutan mengajarkan mantra-mantra. Ini yang lebih menyedihkan. Sehingga kita dapati ada ya, seorang keluar dari pondok pesantren, ya, yang ditanya terkadang ilmu apa yang kau miliki? Bukan ilmu fikih, bukan ilmu hadis, bukan ilmu tafsir, ya, bukan ilmu akidah, tapi ilmu kekebalan. Ilmu bisa terbang, ilmu bisa ini. Ini dari mana? Ini dari mana? Apakah Islam mengajarkan demikian? Semua inilah praktek-praktek yang berkaitan dengan jin, berkaitan dengan ya minta pertolongan kepada jin dan ini merupakan praktek-praktek yang mengarahkan kepada kesyirikan. Ketahuilah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bicara kesyirikan, kita bicara tentang suatu dosa yang sangat besar. Bukan dosa sembarangan. Syirik adalah dosa yang terbesar dan kesyirikan lebih besar bahayanya daripada dosa-dosa yang lain daripada berzina, daripada durhaka kepada orang tua, daripada mencuri harta orang lain, daripada membunuh orang lain, daripada membunuh orang tua. Lebih bahaya kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Oleh karenanya sangat memprihatinkan tatkala kesyirikan tersebar di tanah air kita. Kita belum kemaksiatan, belum yang lainnya. Kesyirikan yang sangat berbahaya dibandingkan maksiat-maksiat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah." Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya neraka jahanam. Wa malidzalimin min ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman yang terjerumus dalam kesyirikan. Kesyirikan disepelekan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kebanyakan jahil, tidak mengerti, Tidak mengerti. Mereka tidak tahu kalau pergi ke dukun itu bisa membatalkan syahadat la ilaha illallah. Mereka tidak paham. Mereka tidak paham kalau melaksanakan sihir, belajar sihir, mempraktekkan sihir itu bisa membatalkan la ilaha illallah. Mereka tidak paham. Mereka menyangka maksiat cuma membunuh orang, merampok orang, ya. mencuri barang orang. Tidak. Ini dosa yang lebih besar daripada itu semua. Karena kesyirikan berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita agar kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun mencuri, membunuh, berzina, merampok. Ini semua dosa-dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Tetapi, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Oleh karenanya, dosa yang Allah bebankan adalah dosa yang sangat besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan buku yang sangat mulia ini, Kitab Tauhid ya, yang diberi judul oleh Syekh dengan judulnya Kitab Tauhid. Kemudian beliau rahimahullah membawakan ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ayat dalam surat Az-Zariyat. Ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia yang mengingatkan kepada kita bahwasanya apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini? Allah katakan, وَمَا ma الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku hanya untuk mentauhidkan aku. Dalam sebagian salah mengatakan illa liwahidun. Kecuali dalam rangka untuk mentauhidkan aku. Hanya agar mereka menyerahkan ibadah hanya untukku. Oleh karenanya, kita ini setiap hari minimal membaca 17 kali sebuah doa yang sangat agung. Dalam surat Al-Fatihah dan kita baca tatkala kita sedang salat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Ya Allah berilah aku petunjuk, ya, jalan yang lurus. Sebelumnya kita kita mengikrarkan, kita me, mengikrarkan di hadapan Allah kita mengatakan iya karena abud. Ya artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja kami beribadah. Kami tidak menyerahkan ibadah kepada selain Engkau ya Allah. Dan kalau kita memperhatikan ya konteks bahasa Arab dalam kalimat iya karena abud. Kalau kita bahasa Indonesia ada namanya SPO. Subjek, predikat, objek. Kita mengatakan saya menyembah Allah. Saya subjek menyembah predikat, Allah objek. Dalam bahasa Arab pun demikian ada. Dan dalam bahasa Arab, tatkala kita mengatakan kami menyembah Allah, kita mengatakan na'buduka. Bahasa Arabnya demikian, na'buduka. Kami menyembah Allah. Kami menyembah engkau ya Allah. Akan tetapi dalam surat Al-Fatihah, posisi SPO dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mendahulukan menyebutkan tentang objek. Kata Allah, "Iyyaka na'bud." Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Yang kata para ulama bahasa dalam hal ini, ini memberikan faedah hasar, yaitu hanya pembatasan. Ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan juga beribadah berdoa kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Barang siapa yang datang ke kuburan kemudian berdoa minta kepada penghuni kubur, inilah kesyirikan. Meskipun dia juga beribadah kepada Allah. Justru inilah hakikat kesyirikan tatkala seorang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Kenapa? Dia mengambil syarikat, mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid-masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan jangan sekali kali kalian berdoa kepada Allah bersama ber, kepada selain Allah bersama Allah. Oleh karenanya jangan disangka kesyirikan itu meyakini ada Tuhan lain. Menyangka bahwasanya kesyirikan itu meyakini ada pencipta lain. Hakikat kesyirikan dalam bahasa Arab adalah beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Inilah hakikat kesyirikan. Oleh karenanya kalau kita melihat bagaimana kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, orang-orang Arab jahiliyah mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada sisa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah di Mekah. Kemudian mereka pun berdakwah tauhid di Mekah, terutama Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi dengan berjalannya waktu sehingga mulai pudarlah tauhid tersebut dan masuklah kesyirikan sebagaimana saya jelaskan dalam kisah awal masuknya kesyirikan dalam Jaziratul Arab yang dibawa oleh ya Amr bin Luhai al-Khuzai yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam raaitu Amr bin Luhai al-Khuzai yasubbu yasubbu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, qasbahu bin yajurru qasbahu bin nar. Saya melihat Amr bin Luhair al-Khuzai menarik isi perutnya di neraka jahanam. Dia yang pertama kali membawa kesyirikan dalam jazirah Arab. Oleh karenanya perhatikan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang Arab juga mengakui adanya Allah. Karena saya dahulu menyangka namanya kesyirikan itu kalau kita meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Ternyata bukan cuma itu. Oleh karenanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka mengakui ada Allah. Contohnya, banyak orang-orang musyrikin sebelum adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama mereka Abdullah banyak. Dan Abdullah ini artinya hamba Allah. Di antaranya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi diutus, sebelum Nabi lahir ayahnya namanya Abdullah. Tatkala peristiwa tentara bergajah, kemudian ya Abroha ingin menghancurkan Ka'bah tatkala itu. Kemudian Abraha mengambil onta-ontanya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi belum ada tatkala itu. Nabi belum lahir. Kemudian Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi Abroha dan dia minta dikembalikan onta-ontanya. Abroha kaget tatkala itu. Ini orang datang dikira mau mau membela Ka'bahnya yang akan dihancurkan oleh Abroha, ternyata dia ingin ngambil onta-ontanya. Maka Abroha pun heran. Kenapa demikian? Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Saya pemilik onta-onta. Walil Ka'bah rabbun yahmiha. Adapun Ka'bah ada Tuhan yang menjaganya. Ini padahal di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Jadi mereka tahu bahwasanya Ka'bah ada pemiliknya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang musyrikin dahulu juga mereka berhaji sebagaimana kaum muslimin. Meskipun dalam praktek haji tersebut ada penyimpangan-penyimpangan, tapi mereka berhaji dan mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan demikianlah talbiyah mereka sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Tatkala Nabi SAW melihat orang-orang kaum musyrikin mereka berhaji. Dan mereka dan mereka mengagungkan Ka'bah. Kita tahu orang-orang musyrikin mereka mengagungkan Ka'bah. Bahkan mereka mengagungkan Asyurul Haram, Hurum. Ada bulan-bulan haram yang kata mereka tidak boleh kita perang. Dan itu bulan-bulan yang haram yang diakui oleh Islam. Sejak dahulu sudah ada kata mereka tidak boleh kita perang. Sehingga Tatkala mereka bertalbiyah mereka mengatakan la baik Allahumma la baik. La baik la syarika laka baik. Kata Nabi SAW, Wailakum qat qat. Kata mereka, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah. Kata Nabi, cukup, jangan ditambah. Namun mereka tambah talbiyah mereka, kata mereka, Illa syarikan huwalak, tamliku huwa mamalak. Kecuali syarikat yang engkau kuasai ya Allah, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi kata mereka, tidak ada kesyirikan, kesyirikan bagi engkau ya Allah, kecuali kesyirikan yang kau izinkan. Yaitu Lata, Uzza dan yang lainnya. Oleh karenanya, kesyirikan yang mereka lakukan adalah masalah penyembahan, peribadatan. Mereka beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Tatkala Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian menyembah kepada selain Allah? Kata mereka dalam Al-Quran, Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain kata mereka, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesembahan mereka adalah Lata, seorang yang soleh. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhuma, Lata kana yalitu sawiqa hujjaj. Lata ini seorang yang soleh yang dahulunya dahulu membuat makanan dan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal dunia, maka di kuburnya dibuat patung sehingga dia pun di, disembah. Orang-orang musyrikin dahulu mereka menyembah Lata karena menganggap Lata ini pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya bahwasanya mereka menyembah orang-orang soleh karena mereka meyakini dengan menyembah melalui orang-orang soleh rezeki mereka lebih lancar, urusan mereka lebih mudah. Kalau mereka menyembah Allah langsung tidak. Mereka mengatakan kami banyak dosanya. Oleh karenanya kami lewat orang-orang soleh supaya lebih cepat hajat kami dipenuhi. Karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan banyak macamnya. Di antaranya menyerahkan ibadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang musyrikin tatkala mereka dalam keadaan terdesak, mereka ikhlas. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Wa idha rakibu fil fulki da da'allaha mukhlisina lahuddin. Tatkala mereka ya, berlabuh di lautan, kemudian mendapati ombak yang sangat besar. Dalam keadaan genting, da da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka pun ikhlas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat lagi kesyirikan. Terkadang mereka ikhlas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ahli tafsir semua sepakat Maksud ayat ini bahwasanya mereka beriman kepada Allah, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, akan tapi mereka berbuat syirik dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita harus sadar bahwasanya banyak kesyirikan yang terjadi di tanah air kita. Orang-orang menyembelih dan menyembelih merupakan ibadah. Menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penjaga gunung, untuk dewa ini, untuk dewa anu. Ya. Kemudian berdoa minta kepada penghuni kubur, bernadar kepada penghuni kubur, ya mbah, ya sunan, kalau saya lulus ujian, saya ingin berjalan berapa kilo. Ini bernadar diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kesyirikan yang terkadang sangat kita sedihkan kita dapati masjid-masjid kosong, kita dapati kuburan-kuburan sangat ramai. Masjid-masjid sepi, tapi di kuburan-kuburan orang ramai ramaikan kuburan, sebagian mereka di antara mereka ada yang minta-minta kepada penghuni kubur ini tidak diperbolehkan. Doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan yang mulia tujuan yang mengingatkan kita bahwasanya kita diciptakan di atas muka bumi ini bukan hanya untuk tidak ada apa, tidak ada sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayah sabul insanu ayutraka sudah." Apakah seorang manusia menyangka bahwasanya dia dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak. Emangnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya sekedar main-main? Tidak ada tujuan, tidak Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kita. Kalau seorang hamba ternyata di atas muka bumi ini dia tidak melaksanakan tujuan penciptaan dia, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama dengan makhluk-makhluk yang lain yang tidak bernilai. Dia sama dengan hewan, dia sama dengan benda mati, sama, kenapa dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia lalai dari tujuan di pencipta, penciptaan dia. Bahkan dia akan menjadi lebih parah daripada hewan-hewan tersebut. Kenapa hewan-hewan tersebut? Tatkala di hari kiamat, Allah akan rubah mereka menjadi pasir. Menjadi debu. Oleh karenanya orang kafir tatkala seorang musyrik tatkala melihat Allah di hari kiamat kala, Allah merubah hewan-hewan menjadi pasir setelah dikisos dan di antara hewan-hewan tersebut, maka dia mengatakan, Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi pasir seperti hewan-hewan tersebut. Tetapi, ternyata tidak demikian. Tatkala dia melalaikan tujuan utama penciptaan dia di atas muka bumi ini, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia terjerumus dalam kesyirikan, maka dia terancam dengan azab yang pedih, azab yang kekal, yang tiada henti-hentinya yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah ayyakum. Perhatikan ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna" dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali. Ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kecuali. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini memberi faedah pengkhususan bahwasanya tujuan penciptaan kita di alam semesta ini hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kenyataan yang kita lihat ya, banyak dari kita yang waktunya dia habiskan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan untuk mencari dunia. Dia habiskan untuk bersenang-senang, Waktu yang dia lakukan untuk beribadah hanyalah sedikit. Waktu yang dia gunakan untuk sholat hanyalah sedikit. Waktu yang dia gunakan untuk ibadah-ibadah hanyalah sedikit. Yang lebih parah lagi orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan, lupa untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang utama dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tujuan tersebut. Seorang muslim tatkala hidup di atas muka bumi ini, dia harus senantiasa ingat bahwasanya tujuan dia diciptakan di atas muka bumi adalah untuk beribadah. Oleh karenanya, dia berusaha menjadikan hari-harinya, waktu-waktunya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seperti saya ingatkan, tidak mungkin seorang bisa beribadah tanpa memperhatikan dunia. Dunia perlu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Akan tapi dunia tersebut hanyalah sarana dan perantara agar seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala makan, tatkala minum, tatkala bergerak, tatkala bekerja, hendaknya dalam tujuan dia, niat dia agar dia mudah untuk beribadah, dia cari nafkah agar dia bisa beribadah. Sampai-sampai sebagian salah mengatakan, "Innila ahtasibu naumati wa qaumati." Ya, saya sungguhnya mengharapkan tidurku dan bangunku agar saya dapat pahala sebagaimana saya berharap saya dapat pahala dari solat dan puasaku. Kenapa tatkala dia tidur, tatkala dia beristirahat, tatkala dia makan, dia niatkan semuanya adalah untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa menjalankan tujuan utama diciptakannya di atas muka bumi ini. Karenanya seorang yang menjadikan perkara sebaliknya, dunia menjadi tujuannya, ya, dan agama hanyalah nimbrung hanya diikutkan bukan merupakan tujuan utama, maka orang ini adalah penyembah dunia dan orang inilah yang telah dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallam, "Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham." Celaka penyembah dinar dan celaka penyembah dirham. Siapa mereka orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan dunia, untuk mengumpulkan harta dengan lupa kepada akhirat, lupa bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban sehingga harta yang dia kumpulkan tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah tidak untuk bersodakoh, tidak untuk membayar zakat, tetapi hanya sekedar untuk berkaya dirinya dan dia lupa bahwasanya harta yang dia kumpulkan seluruhnya itu tidak akan dia bawa di akhirat. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apapun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman." Sungguhnya manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan hufatan uratan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan gurlan buhman, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan buhman tidak membawa sedikit pun dari dunia ini. Tidak ada yang dia bawa. Ini kondisi manusia pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Oleh karenanya seorang harus sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tujuan dia di atas muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang dia jalani, kehidupan yang dia jalani hendaknya dia niatkan sebagai sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya itu firman Allah Subhanahu wa taala Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Allah Subhanahu wa taala tatkala mewajibkan setiap umat manusia untuk bertauhid kepada Allah, Allah kirim para rasul. Untuk mengingatkan mereka, kata Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummah." Kami telah utus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru, "Ani Allah sembahlah Allah saja, tani tagut dan jauhilah tagut, jauhilah kesyirikan." Apa itu tagut? Para salaf banyak menafsirkan tentang makna tagut ini. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, at adalah syaitan." Kemudian perkataan Jabir, seorang, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, "At-tagut kuhanu kana tanzilu alaihi musyayatin." Tagut adalah dukun-dukun yang setan turun kepada mereka. Ini semua tagut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan definisi tentang tagut dengan definisi yang umum. Kata beliau, "Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in." Togut adalah semua yang melampaui batas, yang seorang hamba melampaui batas, baik yang disembah, ataupun diikuti, ataupun ditaati. Jadi bentuk-bentuk togut banyak. Ada yang disembah, ada yang ditaati dengan babi buta, ada yang diikuti babi buta, ini disebut dengan togut. Semua yang disembah selain Allah disebut togut. Akadai para ulama memberi persyaratan. Yang namanya togut adalah wahwa radin, yaitu yang disembah dan dia ridha. Karena sesembahan-sembahan manusia ini bermacam-macam. Ada sembahan-sembahan yang merupakan orang-orang soleh, yang baik-baik, dan ada sembahan merupakan syaitan atau orang-orang yang ridho untuk disembah. Contoh sembahan-sembahan orang yang merupakan orang-orang soleh. Seperti orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Sebagian orang menyembah malaikat. Padahal malaikat adalah ibadun mukramun, yaitu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang Yahudi menyembah Uzair, seorang soleh juga. Dan di antara mereka ada yang menyembah jin. Dan betapa banyak orang-orang yang menyembah jin dan mereka menyangka bahwasanya jin-jin tersebut adalah malaikat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah orang-orang yang mereka menyembah jin, namun mereka menyangka mereka sedang menyembah malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 40. Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, aha "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Wahai para malaikatku, Apakah mereka ini orang-orang dahulu menyembah kalian, wahai para malaikatku? Malaikat berlepas diri tatkala itu. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Kata para malaikat, Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah penolong kami, bukan mereka. Balkanu al jinna aksaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka menyembah jin, ya, dan kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin tersebut. Dan ini yang, yang, yang sangat mengerikan yang kita lihat di tanah air kita. Orang takut namanya dewa, orang takut namanya jin, sedikit-sedikit kasih sembah, sesajian sedikit-sedikit kasih sembahan, sedikit-sedikit menyembelih untuk jin, ya. Dupa-dupa untuk jin. Pasang jimat-jimat untuk jin, menyan-menyan dan ini tersebar di tanah air kita. Ini adalah bentuk-bentuk peribadatan kepada jin sehingga jin-jin di tanah air kita benar-benar diagungkan. Orang-orang takut sama jin. Sehingga tatkala terkadang kita lewat kuburan saja kita ketakutan, khawatir ada jin yang muncul dari kuburan tersebut. Keluar asap dan lainnya. Padahal kuburan tujuannya untuk mengingat akhirat. Kita kalau di sini di Arab Saudi, ke kuburan manapun tidak ada namanya merinding. Tidak ada. Benar-benar kita ke kuburan, benar-benar kita ingat akan kematian. Kita ingat kita akan mati seperti penghuni kubur tersebut. Kalau kita di Indonesia, lewat kuburan yang pertama kita ingat akan keluar gondruwo, akan keluar apa? Nenek lampir, akan keluar apa? apa tuyul, kuntilanak yang ternyata keluar si manis jembatan Ancol. Ini yang buat orang terutama kemudian didukung dengan acara-acara seperti uka-uka, gentayangan. Jin semakin diagungkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang peribadatan terhadap jin dalam surat Jin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan dahulu ada sebagian manusia yang mereka minta perlindungan kepada jin, maka semakin menambah kesombongan jin tersebut dan semakin menambah kekufuran bagi orang-orang tersebut. Bagaimana kisah ayat ini tatkala ada sebagian orang yang melewati sebuah lembah dan mereka tahu lembah tersebut ada jin-jin yang jahat. Maka pimpinan rombongan berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi." Kami berlindung kepada bosnya lembah ini dari kalangan jin, dari gangguan anak buahnya. Maka dia pun selamat. Setelah dia mengucapkan mantra, Na'udhu bisayyidi hadzal wadi. Kami berlindung kepada pimpinan lembah ini agar tidak diganggu oleh agar tidak diganggu oleh anak buahnya. Ini sering sebagian orang tatkala lewat lembah suruh ngebel sebagai bukti minta permisi kepada jin atau mengucapkan sesuatu. Takut dengan jin. Tidak baca doa, bukan baca doa, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi memberi penghormatan kepada jin. Akhirnya apa? Jin semakin besar kepala dan tersebar di mana-mana. Berbeda di sini. Di sini hampir saya tidak pernah ketemu orang kesurupan. Hampir tidak pernah saya lihat. Berbeda di tanah air, sedikit sedikit orang kesurupan, sedikit sedikit orang kemasukan, ya. sedikit sedikit ada gentayangan orang yang lihat ini lihat anu. Kenapa jin benar-benar disembah oleh sebagian masyarakat kita? Masjid-masjid kosong, Azan terkadang tidak terdengar, musik-musik terdengar di mana-mana. Bagaimana jin tidak betah? Adapun kalau suatu tempat kemudian azan dikumandangkan, maka sesak bagi mereka untuk bisa menguasai ya, manusia. Oleh karenanya saya sebutkan dalam ayat ini bahwasanya malaikat mengatakan balkanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka menyembah jin dan kebanyakan mereka percaya kepada jin-jin tersebut. Dan di antara togut yang disembah adalah jin. Jin-jin yang terkadang menipu manusia. Terkadang jin-jin muncul, menampakkan dirinya seakan-akan dia seorang yang soleh. Terkadang dia menampakkan dirinya karena jin bisa merubah bentuknya. Seakan-akan dia seorang wali, seakan-akan dia seorang sunan. Akhirnya orang tersebut beribadah kepada jin tadi. Belajar ilmu-ilmu tertentu, padahal bukan dari Islam. Disangka malaikat. Ternyata jin. Dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Mereka mengaku-ngaku orang-orang yang disiksa oleh Allah pada hari kiamat kelak. Mereka mengaku menyembah malaikat. Malaikat mengingkari. Mereka tidak menyembah kami, ya Allah. Mereka menyembah jin. Artinya apa? Banyak jin yang mengaku sebagai malaikat atau mengaku sebagai orang-orang yang yang soleh. Dan di, di antara togut yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah adalah para dukun. Ini togut. Togut itu apa? Syaitan. Oleh karena tidak boleh bagi kita menghormati para dukun, tidak boleh. Bahkan dukun itu harus dihinakan. Bagaimana tidak dihinakan sementara Nabi SAW mengatakan hadus sahir, dorbatun bisaif. Hukuman bagi penyihir dipenggal kepalanya. Lantas kita malah mengagungkan tukang sihir. Malah mengagungkan para dukun, paranormal. Mempercayai perkataan mereka. Ini benar-benar bertolak belakang dengan ajaran Islam dan benar-benar dengan bertolak belakang dengan ajaran tauhid. Kemudian Allah eh, kemudian penulis membawakan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang tauhid, ayat-ayat yang Allah memerintahkan kita untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qaulihi ta'ala kata penulis wa qaulihi ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidain ihsana dan hendaknya kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Dan jika kedua orang tua telah mencapai masa tua, masa jompo, salah satunya atau kedua-duanya maka janganlah engkau berkata kepada mereka uf, ah, cih. Wala tanharhuma dan janganlah engkau membentak mereka berdua. Wa kullahuma qawlan karima dan sampaikanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan hendaknya engkau merendah di hadapan kedua orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Dan berdoalah, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala aku masih kecil. Ini ayat yang sangat agung juga yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah telah menetapkan Allah ta'budu illa iya. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh seorang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Oleh karenanya kalau ada orang menyembelih untuk jin, dia ingin bangun rumah. Kemudian ada dukun bilang, ini kebanyakan pekerjaan dukun. Kalau kau ingin rumahmu aman, tidak diganggu oleh setan, maka potonglah ayam hitam tiga ekor dan tumpahkan darahnya di bawah rumahmu sebelum kau bangun pondasi. Orang ini orang Islam dan dukunya juga mengaku Islam. Kadang dukunya guru agama yang jadi masalah. Akhirnya dia pun menyembelih ayam untuk jin atau penjaga tanah tersebut atau tuan tanah kalau istilah sebagian orang. Kita katakan ini perbuatan kesyirikan. Terkadang dia mengingkari dia mengatakan saya saya salat. Saya bayar zakat. Saya sudah haji. Kenapa kau bilang saya musyrik? Kita bilang, saya tidak menuduh engkau musyrik. Karena tidak mudah menuduh orang seorang musyrik. Tidak mudah. Tetapi saya katakan, kau telah terjerumus dalam perbuatan apa? Kesyirikan. Karena kita punya kaedah, tidak semua orang yang melakukan kesyirikan jadi orang musyrik, otomatis kafir. Tidak semua. Harus ada persyaratan. Tetapi dia telah melakukan suatu perbuatan kesyirikan. Menyembelih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan, Menyembelih merupakan ibadah. Allah mengatakan, "Inna solati Kul inna solati wa nusuki. Katakanlah bahwanya solatku dan sembelihanku. Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sembelihanku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada syarikat. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, itu syirik. Terkadang sulit dipahami oleh sebagian orang karena kejahilan mereka. Tidak paham apa arti, arti, arti kesyirikan. Akan tapi kalau kita jelaskan namanya syirik adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan kita harus sebarkan pemahaman ini kepada masyarakat. Karena saya katakan, kebanyakan masyarakat kita tidak paham. Bahwasanya itu merupakan kesyirikan. Bahkan mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat. Ini hanyalah ritual. Kita, kita katakan, tidak sembarang kita melakukan adat istiadat. Kalau adat istiadat berkaitan dengan akidah. Bahkan bertentangan dengan akidah Islam, maka tidak boleh dikerjakan. Apapun adat tersebut. Di sini Allah mengatakan, Allah ta'budu illa iyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya untuk Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk bertauhid dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah zanillahu Ini menunjukkan akan agungnya ibadah berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan bertauhidlah kepadaku dan berbaktilah kepada kedua kedua orang tuamu. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW ditanya, ayu a'mal afdal, amalan mana yang lebih afdal, maka Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waktiha, yang pertama adalah yang paling afdal adalah solat pada waktunya, yang kedua birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Rasulullah mengatakan, al billah," berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, ukukul walidain berdurhaka kepada kedua orang tua. Ya. Oleh karenanya ikhwan barang siapa yang ingin segera masuk surga, di antara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kapan terutama tatkala kedua orang tua sudah mencapai masa jompo. Tatkala kedua orang tua sudah tidak mampu untuk merawat dirinya sendiri, dia butuh perawatan anak-anak, perawatan anak-anaknya. Inilah kesempatan bagi kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berdoa, "Raghima anf, celaka dan celaka dan celaka." Tatkala ditanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang celaka tersebut? Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Rajulun adraka abawahi ahaduhuma au kilahuma au kilaihima." Kata Rasulullah SAW itu seorang yang mendapati kedua orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya, fil kibar dalam keadaan masa jompo. Thumma lam yadukhilil jannah, kemudian tidak bisa masuk surga. Orang yang seperti ini orang yang celaka yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua namun tidak membuat dia berkesempatan masuk surga. Kenapa pintu surga telah terbuka di hadapan dia? Tinggal dia berbakti kepada orang tuanya, langsung masuk surga. Tetapi justru sebalik, sebaliknya sebagian orang tatkala orang tuanya sudah mencapai masa tua diletakkan di pantai jompo. Atau dibiarkan di rumah didatangkan pembantu untuk mengurus orang tuanya sementara dia tidak pernah datang kecuali sebulan sekali atau setengah tahun sekali atau setahun sekali. Apakah ini bentuk berbakti? Ini bentuk penyiksaan terhadap orang tua. Penyiksaan batin kedua orang tua. Yang tatkala mereka sudah mencapai masa jompo, butuh perhatian anak-anak mereka, ternyata justru dilalaikan. Oleh karenanya Allah ingatkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidain ihsana. Yang kalau kita takdirkan dalam bahasa Arab, ihsana itu i'rabnya adalah tamyiz. I'rabnya adalah maf'ul mutlak, penekanan yaitu ahsinu bil walidain ihsana. Hendaknya kalian benar-benar penekanan untuk takkid. Ahsinu bil walidain ihsana. Hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibar. Tatkala mereka sudah mencapai masa tua. Ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya. Allah katakan fala takullahuma uffin. Jangan engkau mengatakan ah. Kenapa? Karena tidak mudah merawat orang tua tatkala sudah mencapai masa tua. Oleh karenanya para ulama mengatakan di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bagaimanapun kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua, tidak akan sama antara kebaikan orang tua kita kepada kita, tidak akan sama. Sampai tatkala ada seorang yang berjalan dari negeri Yaman, dia mikul ibunya dipikul dan dia kemudian tawaf di Ka'bah. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah engkau melihat lihat saya sudah membalas bakti berbakti kepada jasa ibu saya? Kata Ibnu Umar, tidak. Sama sekali tidak. Belum. Meskipun kita sudah merawat ibu kita dalam keadaan masa tua tidak akan sama tatkala ibu kita merawat kita tatkala kita kecil. Kenapa? Ibu kita tatkala merawat kita masih kecil dengan penuh kesabaran. Tatkala mencebok kita, tatkala memandikan kita dengan penuh berharap agar kita menjadi segera dewasa. Berharap agar anak ini panjang umur, dan segera bisa tumbuh besar dan menjadi dewasa. Dirawat dengan penuh kasih sayang. Adapun orang yang merawat ibunya, terkadang tidak timbul perasaan seperti ini. Terkadang dia mengatakan saya harus bersabar. Ya, sebelum ibu meninggal dunia. Seakan-akan kapan ibu meninggal dunia. Tidak akan sama perasaan tersebut. Oleh karena ikhwan kesempatan tatkala ayah ibu kita sudah mencapai masa tua, agar kita berbakti kepada mereka. Kalau ayah kita masih muda, dia tidak butuh dengan kita. Bahkan sebagian orang tua malu ya kalau kita katakan ayah tinggal sama saya. Terkadang sebagian orang tua punya rasa ya harga diri dia mengatakan, "Ngapain saya tinggal sama kamu, Nak? Saya masih kuat, bapak masih kuat, ayah masih kuat. Saya tidak butuh dengan bantuanmu." Bahkan sebagian orang tua meskipun sudah tua masih memberikan kepada anaknya. Kapan dia butuh kita? Tatkala dia jompo sudah tidak bisa tidak bisa bergerak. Ke kamar mandi harus diangkat. Itu tatkala itu butuh kasih sayang kita. Sehingga Allah ingatkan dalam ayat ini Allah mengatakan Allah tidak hanya mengatakan berbakti kepada orang tuamu secara mutlak tapi Allah mengatakan indakal kibar tatkala mereka sudah tua dan di sisimu. Tatkala mereka sudah tua dan di sisimu, ingat sebagian orang ya. Tatkala orang tuanya sudah tua, dia ingin agar dirawat oleh adiknya atau oleh kakaknya. Ini salah. Justru kata tatkala orang tua sudah tua, kita berusaha orang tua itu tinggal sama kita. Allah mengatakan indakal kibar di sisi engkau tatkala sudah mencapai masa jompo. Jangan kita serahkan sama adik kita. Jangan kita serahkan sama kakak kakak kita. Kita berusaha, kita yang rawat. Kalau mereka ingin jenguk ibu, silakan datang ke rumah kita. Ini ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat-sangat mulia. Kata Allah, "Fala takul uffin." Janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, "Ah, cih." Kenapa? Karena merawat orang tua terkadang menimbulkan kejengkelan. Jadi ini benar-benar kenyataan. Orang tua namanya sering pikun, sudah dikasih makan, minta makan lagi. Sudah sholat, dia bilang, saya belum sholat, antarkan saya wudhu. Padahal begitu beratnya ngantar dia kamar mandi untuk wudhu. Ini semua ujian. Sehingga terkadang membuat kita jengkel dan kita mengatakan, ah, ini kata para ulama, perkataan kita terhadap orang tua kita, ah, dosa besar. Dosa besar. Sampai-sampai para ulama mengatakan, para ahli tafsir mengatakan, kalimat uf dalam bahasa Arab atau ah itu kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan. Kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada itu akan Allah sebutkan dalam Al-Quran, namun tidak ada. Kalimat yang paling ringan menunjukkan kejengkelan kita kepada orang tua adalah kalimat a ah atau c. Itu pun hukumnya dosa besar. Bagaimana kalau kita membantah orang tua? Bagaimana kalau kita membangkang orang tua? Bagaimana kalau kita merendahkan orang tua? Terutama tatkala kita sudah mencapai, memiliki gelar, atau sudah menempuh pendidikan yang tinggi, kita mengatakan ibu sok tahu, ayah sok tahu. Selibit ini bentuk-bentuk perendahan kepada orang tua dan menyakiti hati orang tua. Bahkan sebagian salaf mereka tidak berani makan sama ibunya. Tatkala ditanya kenapa Anda tidak makan sama ibu Anda? Dia mengatakan saya khawatir ibu saya melihat suatu makanan dan dia ingin kemudian saya yang makan makanan tersebut. Saya tidak ingin menyakiti hatinya sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanharhuma." Jangan-jangan kau membentak mereka. Sebagian ulama menyebutkan mak makna dari tanharhuma, yaitu engkau membuat tindakan-tindakan yang menunjukkan kejengkelanmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan di antaranya, engkau mengibas dengan tanganmu. Ini salah, di hadapan orang tua bikin demikian. Ini durhaka. Bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana lagi seorang yang kemudian malu diketahui orang tuanya malu berjalan dengan orang tuanya. Ya. Benar-benar dia merendahkan dan menghinakan kedua orang tuanya. Ini merupakan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullahuma qaulan karima." Dan katakanlah kepada mereka berdua, ucapkanlah kepada mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Hendaknya engkau tawadhu, rendah diri di hadapan mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira dan katakanlah ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawat merawatku tatkala aku masih kecil. Dan ini doa yang diajarkan kepada kita sampai sebagian salaf orang-orang terdahulu mengatakan wajib bagi seorang untuk setiap salat mengucapkan doa ini. Rabbi Rabbirhamhuma Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kapan dia berbakti kepada orang tuanya? Apalagi dia jauh dari orang tuanya. Di antaranya mendoakan kedua orang tua. Sebagian orang benar-benar durhaka. Tatkala bersafar jauh dari orang tua, tidak pernah telepon orang tua. Bahkan malas untuk SMS orang tua. Sementara kalau telepon istrinya, telepon calon istrinya, ya, berjam-jam pulsa habis banyak tidak dia pedulikan. Tapi telepon ibunya, malas. Nulis surat buat ibunya, malas. Subhanallah, sebagian ibu, sebagian orang tua, benar-benar bahagia tatkala datang surat dari anaknya. Tatkala dia membuka surat dari anaknya yang sedang merantau, maka dia baca dengan penuh perhatian. Bahkan surat tersebut dia ulang-ulang. Setiap dia rindu dia baca surat tersebut. Kita yang nulis mungkin menganggap sepele, tetapi bagi orang tua tulisan tersebut sangat berharga, melepas kerinduannya. Bagaimana juga dengan orang-orang yang tatkala istrinya minta ini minta anu dia belikan untuk istrinya, minta mobil mewah, minta jalan-jalan ke sana sini dia dia turuti, keluar negeri dia turuti. Begitu ibunya minta uang untuk suatu keperluan, dia mengatakan, Afwan bu, saya banyak keperluan. Saya banyak utang. Ini durhaka kepada ibunya. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Waliyadzubillah, oleh karenanya, Khwanifillah, zani Allah wa yakum, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk dari orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan makna la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya sembahlah Allah saja dan jangan buat kesyirikan. Inilah perintah yang sangat agung yang merupakan tujuan kita diciptakan. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan tidak boleh berbuat kesyirikan sama sekali. Dalam bahasa Arab kalimat syai'an nakirah, jadi ada tanwinnya, syai'an. Dan dalam ya, seperti ini larangan dalam kalimat nahi, para ulama mengatakan kalimat nakirah dalam fisiyakin nafi itu memberikan faedah keumuman. Janganlah artinya kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, wala tusyriku bihi syai'a, artinya janganlah kalian berbuat kesyirikan mengambil kesyirikan apapun bentuknya. Umum. Apakah kalian menyembah seorang nabi atau malaikat ya, atau jin atau berbuat syirik dengan pohon besar, beri sajian kepada batu besar? Segala bentuk makhluk tidak boleh kita samakan dengan Allah, tidak boleh kita jadikan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Umum. Kemudian dalam kalimat wala tusyriku demikian juga para ahli bahasa menyebutkan dalam kitab-kitab apa lughah menyebutkan bahwasanya dalam fiil itu ada masdar. La tusyriku ada masdar di situ dan masdar itu adalah kalimat nakirah, isyrakan. Sehingga kalimat la tusyriku janganlah kalian berbuat kesyirikan juga mengandung keumuman. Yaitu janganlah kalian berbuat kesyirikan dalam segala bentuk kesyirikan baik syirik kecil atau syirik besar atau syirik khafi, syirik yang samar atau syirik jali, syirik yang nampak, seluruh bentuk kesyirikan tidak boleh kalian lakukan. Oleh karenanya dalam ayat ini bagi siapa yang memahami bahasa Arab akan dia dapati ada dua bentuk keumuman. Pertama, keumuman dari bentuk kesyirikan dilarang, segala bentuk kesyirikan tidak boleh. Baik syirik kecil maupun syirik besar, syirik samar maupun syirik yang nampak, syirik yang tersembunyi ataupun yang kelihatan. Dan keumuman kedua dari segi bentuk yang disyirikit, disyirikan baik nabi ataupun malaikat ataupun wali ataupun jin ya, ataupun batu ataupun pohon semuanya tidak boleh dilakukan dalam peribadatan kepada Allah kita hanya beribadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini besok insya Allah akan kita lanjutkan kalau ada yang bertanya saya persilahkan Allah taala besok silakan kalau ada yang bertanya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bagaimana kita menasihati secara baik-baik kepada keluarga kita yang melakukan kesyirikan seperti mengunjungi kubur, melakukan bid'ah-bid'ah yang uh, menjurus kepada kesyirikan. Maksud Anda bagaimana tahapan-tahapan untuk menasihati mereka dari hal yang bisa diterima dengan baik mereka. Syukran. Ikhwani fillah azani Allah Kita tahu bahwasanya menziarahi kuburan merupakan ibadah yang agung. Kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Saya dulu melarang kalian untuk menziarah kuburan. Kapan tatkala baru masuk Islam. Sebenarnya disebutkan oleh sebagian ahlul hadis. Dalam Sahih Bukhari dinukilkan bahwa bahwasanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu melarang orang-orang ke kuburan karena tatkala Islam baru masuk khawatir akidah mereka goyang. Khawatir mereka kembali kepada peribadatan kepada penghuni kubur. Kemudian kata Nabi Alaihi Wasallam, Fal'ana fazuruha. Akan tapi sekarang, ziarahilah kuburan. Fa Fa'innaha kirukumul akhirah. Karena ziarah kuburan bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Oleh karenanya, fungsi ziarah kubur ada dua. Yang pertama, mengingat akhirat. Yang kedua, kita mendoakan penghuni kubur. Karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi. Kata Nabi SAW, Wasallam, mata bin Adam in kota Jika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Kita doakan mereka. Ya. Ini tujuan utama ziarah kubur dan dianjurkan, disunahkan seorang untuk menziarah kubur. Akan tapi, ada tujuan-tujuan yang keliru. Yang dilakukan oleh sebagian orang. Di antaranya pergi ke kuburan dalam rangka untuk minta penghuni kubur. Ini salah. Seharusnya kita mendoakan penghuni kubur. Ya karena amalan dia sudah terputus. Sebaliknya malah kita minta kepada penghuni penghuni kubur. Dan saya katakan ini merupakan kekeliruan. Saya katakan bahwasanya seorang yang menggunakan akal yang sehat, dia tahu bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa, kita sama-sama tahu. Tidak bisa apa-apa. Sehingga saya katakan kalau dia sudah meninggal, sudah tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan dia. Dia tidak bisa lagi mandi, maka kita yang mandikan dia. Dia tidak bisa pakai baju, maka kita kafankan dia. Dia tidak bisa berjalan menuju rumahnya di liang lahat, kita yang angkat dia, kemudian kita kuburkan, maka apakah masuk akal setelah kita kuburkan, kemudian kita minta kepada penghuni kubur tersebut, ini merupakan hal yang yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Oleh karenanya setelah Nabi SAW meninggal, banyak kejadian-kejadian yang terjadi setelah itu. Terjadi peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, ya, yang mengaku nabi palsu. Terjadi peperangan melawan orang-orang kafir, perluasan daerah kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala Namun tidak diriwayatkan sama sekali sahabat datang ke kuburan Nabi kemudian beristighosa kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali. Justru sebaliknya tatkala musim kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab malah bertawasul dengan doa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Umar bertawasul dengan doa Abbas. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya lebih mulia daripada Abbas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal kedudukannya lebih mulia daripada semasa hidupnya. Akan tapi kenapa Umar bin Khattab tidak bertawasul kepada mayat Nabi, meminta kepada Nabi untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi sudah meninggal dunia. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW meninggal dunia, Umar marah. Dan Umar berkata, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, la saya akan penggal kepalanya. Sampai orang semua takut dengan Umar tatkala itu. Namun Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakalan mati sebagaimana mereka juga bakalan meninggal dunia. Sehingga kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengucapkan khutbahnya yang sangat indah. Dia berkhutbah, dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Oleh karenanya, tidak ada dalam ajaran Islam meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang ada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita minta kepada orang yang masih hidup yang bisa berdoa, kita mintakan dia agar mendoakan kita. Ini yang benar. Ada pun minta-minta kepada penghuni kubur tatkala musim ujian, "Mbah, saya mau ujian, Mbah." Ngobrol seakan-akan Mbah, saya gini, Mbah curhat. Ya, ini ini dari mana ajaran seperti ini? Orang-orang kafir kalau melihat kita seperti ini mereka ketawa itu orang Islam gimana sih? Orang mati kok diajak ngomong orang mati? Ini tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Kadang-kadang lebih parah dari itu, Mbah, saya sudah sekian lama menikah tidak punya anak, Mbah. Ya. Semoga gimana caranya? Padahal embahnya sendiri mandul yang di apa? Embah, saya minta rezeki embahnya dulu waktu hidup miskin. Kemudian <laughs> sekarang dia minta, ini yang aneh sama sekali. Yang lebih menyedihkan lagi terkadang minta kepada orang yang berakidah sesat. Seperti meyakini pluralisme, meyakini seluruh agama sama. Nasrani, Yahudi semuanya masuk surga. Ini keyakinan sesat, kekufuran. Menganggap kesyirikan sama dengan tauhid. Menganggap penyembahan terhadap manusia sama dengan menyembah kepada Allah menganggap menyembah kepada Nabi sama seperti menyembah Allah ini, ini adalah kekeliruan yang sangat parah, kekufuran. Kalau seluruh agama sama, buat apa diutus Nabi Muhammad SAW? Buat apa di Al-Quran? Orang ini tak tatkala meninggal dunia diagung-agungkan. Ini bentuk yang tidak tidak tidak wajar bagi umat Islam. Tidak wajar bagi umat Islam seperti ini. Ya. Oleh karenanya, tatkala ada keluarga kita yang Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya jika ada keluarga kita yang melakukan ritual-ritual seperti ini, maka tidak ada jalan lain kecuali pertama kita menasihati mereka tentunya dengan ilmu ya. Percuma kalau kita menasihati tanpa ilmu. Kemudian dengan cara yang bijak diajak berpikir kepada mereka, sebutkan dalil-dalil bagaimana perbuatan sahabat, apakah para sahabat seperti ini. Sangat mudah karena dalam segala masalah agama kita kembalikan kepada para sahabat para sahabat yang paling paham tentang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tanya apakah para sahabat melakukan demikian? Apakah ada riwayat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali minta kepada makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal? Ternyata tidak ada. Ya. Begitu banyak kejadian-kejadian setelah meninggalnya Nabi, namun tidak seorang pun dari para sahabat yang kemudian minta-minta ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terutama tatkala kita salat malam Berdoa agar keluarga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena hidayah petunjuk hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya Ustaz, wali dianugerahi karomah dan kita diberi maunah kekebalan. Benarkah? Kan berguna untuk, berguna untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang bahwasanya akidah Ahlussunnah menetapkan adanya karomah bagi para wali. Dan ini perkara yang harus kita imani ya. Yang menyelisih sebagian ya Eh, pemahaman yang sesat yang mengingkari adanya karomah seperti orang-orang Mu'tazilah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karomah. Para wali diberikan karomah. Dan karomah yang didapatkan oleh para wali merupakan salah satu bentuk pembenaran terhadap mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para wali tersebut tidak mungkin mendapatkan karomah kecuali setelah melaksanakan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya perlu diingat karomah Bukanlah ini yang membedakan antara karomah dengan sihir, dengan, dengan ajaran jin. Karomah bukanlah suatu cabang ilmu, disiplin ilmu yang bisa dipelajari, tidak ada. Beda dengan ilmu ilmu tertentu yang bisa dipelajari, ada aturan-aturannya, itu bukan karomah. Ini yang perbedaan utama antara karomah dengan ilmu yang dari jin. Oleh karenanya kita dapati para salaf dahulu, para sahabat yang dapatkan karomat. Mereka tidak melalui tahapan-tahapan harus puasa muti 40 hari. Ini puasa dari mana model seperti ini? Tidak boleh makan ini, hanya boleh makan nasi, minum air putih. Tapi tahu putih boleh, ikan putih boleh enggak? Yang hitam-hitam, yang warna-warna ini dari mana syariat seperti ini? Ini adanya dari orang-orang Hindu mungkin. Dari mana syariat seperti ini? Tidak ada tahapan-tahapan yang di mereka lewati sehingga harus mendapat karomah. Yang ada mereka beribadah kepada Allah. Oleh karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu tatkala berjihad dan kemudian mereka tidak bisa mendapati atau menempuh jalan untuk mendapati mendapati para musuh kecuali melewati laut maka Allah pun menjadikan laut tersebut seperti daratan mudah untuk dilewati. Tiba-tiba Allah berikan. Ya. Tatkala uh, Abu Muslim Al Khawlani rahimahullah tatkala dibakar kemudian tiba-tiba dia pun sholat dalam api tersebut. Dia tidak punya ilmu sebelumnya tidak pelajari harus was was was kemudian baru bisa ya sakti dalam api. Tidak, tiba-tiba Allah berikan itu karoma. Jadi karomah bukan suatu cabang ilmu disiplin ilmu yang bisa dipelajari. Oleh karenanya salah ya. Kalau tatkala orang pelajari suatu ilmu tertentu ini karoma itu bukan karoma dari jin. Oleh karenanya tidak semua orang soleh, bahkan orang yang tukang minum bir pun bisa punya ilmu seperti itu. Orang yang tukang maksiat pun bisa memiliki ilmu tersebut. Karena itu bukan berkaitan dengan kesolehan. Karoma berkaitan dengan kesolehan. Semakin orang soleh, ya, tidak perlu dia pelajari ilmu tertentu, Allah bisa berikan karomah kepada kepada dia. Dan ingat, tatkala kita beribadah, jangan sampai tujuan kita mencari karomah itu tidak perlu. Allah akan berikan karomah kepada kita kalau kita perlukan. Ya. Jangan sampai kita beribadah karena mencari dunia supaya bisa sakti, supaya bisa terbang, ya. supaya bisa ya, loncat 100 meter. Ya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Oleh karenanya, tatkala kita ber, beribadah, kita hanya berharap agar kita bisa istiqomah. Justru, justru saya katakan, sebagian orang mengatakan karomah hanya pada kesaktian. Karomah tidak hanya terbatas pada kesaktian. Justru seorang tatkala di zaman yang rusak seperti ini, kemudian dia bisa istiqomah, solat lima waktu di masjid, sering baca Quran. Sementara orang sibuk dengan kemaksiatan ini merupakan karomah yang paling utama. Di antara karamah tatkala orang sibuk dengan dunia, dia sempat menuntut ilmu, belajar di masjid, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Ini karamah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tenaga dalam ilmu terbang Allah siapa saja bisa. Yang tukang minum bir, yang tukang ini, yang tidak sholat pun bisa terbang. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, jika engkau melihat seorang bisa berjalan di atas air, maka tunggu dulu. Lihat dulu ya, bagaimana amalannya. Karena syaitan juga bisa berjalan di atas air. Ada yang menambahkan kurang Imam Syafi'i. Kalau engkau melihat seorang terbang di atas udara, jangan dulu engkau benarkan, lihat dulu amalannya karena setan juga bisa ber, apa? bisa terbang di atas di atas udara. Oleh karenanya di antara ciri utama karomah adalah suatu yang tidak dipelajari. Tiba-tiba Allah Allah berikan. Adapun kalau ada ilmu kanuragan yang dipelajari melalui proses, melalui tarik napas, ulur napas, ya sama seperti orang-orang Buddha atau Hindu, maka ini bukan sama sekali dari Islam. Apalagi dengan katanya mau digunakan untuk jihad di jalan Allah. Kita bilang Indonesia sakti ya. Bisa ini, bisa anu, tapi dijajah Belanda 350 tahun. Kemana kesaktiannya selama ini? Mana tenaga dalam yang main bola saja kalah. Tidak bisa bolanya ditiup kemudian masuk. Tidak ada yang dari mana. Mana dukun-dukun suruh kumpul itu. Suruh kumpul, suruh dukun supaya bisa menang Piala Dunia. Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena orang kafir juga jinnya lebih hebat. Buat apa seperti ini? Sehingga tatkala terjadi peperangan melawan ini yang terjadi kenyataan maaf-maaf saja terjadi tatkala melawan sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita berperang melawan orang-orang penyembah arwah. Yang orang Islam mandi kembang, mandi andu apa aja kalah. Kenapa? Karena jin-jin setan-setan penyembah arwah tersebut lebih hebat. Bukan begitu syarat. Buat apa kalau punya ilmu kemudian tidak ada manfaatnya? Kalau karoma, kalau tenaga dalam dari Islam, masa Nabi tidak tahu? Masa para sahabat tidak tahu? Kalau tenaga dalam dari Islam tentunya Nabi tentunya lebih dahulu tahu dan Nabi akan ajarkan kepada para sahabat. Nabi lebih butuh tatkala itu. Sekarang perang mungkin pakai senjata, dahulu pakai pakai pedang. Ya. Kenapa Nabi Alaihi Wasallam tidak tahu dan tidak para sahabat tidak ada yang tahu, tidak diriwayatkan sama sekali ada orang ingin memotong Umar bin Khattab kemudian Umar bin Khattab tangkis dengan tangannya tidak ada. Yang ada Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu Al-Majusi tatkala sedang sholat. Mana tenaga dalamnya? Akhirnya apa? Seorang tatkala mau jihad, mandi kembang dulu. Kalau nggak mandi kembang nggak jadi jihad. Takut ya. Kalau mau jihad bawa jimat-jimat. Kalau nggak ada jimatnya nggak jadi. Kenapa nggak ada jimatnya? Tawakalnya kepada jimat. Tawakalnya terhadap kembang. Mau naik mobil mandi kembang mobilnya dulu. Ini tabrak apa? Mobilnya kecelakaan. Ini ini kembang-kembang yang digunakan yang tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam. Allah alam bisawab. Ada yang bertanya lagi? Silakan yang bertanya langsung. Silakan Pak. Sini sini Pak. Assalamualaikum Ustaz. Uh, di dalam Al-Quran ada menyatakan dua malaikat Harut dan Marut yang mengejarkan sihir. Minta dijelaskan. Terima kasih. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله Kata Allah Subhanahu wa taala, ما ma الشياطين على ala mulki Sulaiman." Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengikuti apa yang dibacakan di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi, tatkala disebut dalam sejarah Nabi Sulaiman, sempat kerajaan Nabi Sulaiman dikuasai oleh syaitan. Dan ini disebut dalam Al-Quran dalam surat Sot. Akhirnya, para syaitan pun menulis mantra-mantra di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Tatkala Nabi Sulaiman meninggal, mereka dapatkan mantra-mantra tersebut. Dan mereka menganggap itu sihir-sihir pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala menguasai jin, tidak pakai mantra, tapi Allah yang menjadikan jin-jin tersebut dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Dan ini butuh ya penjelasan tentang masalah ini. Intinya tidak perlu pakai sesajen, tidak perlu pakai apa namanya mahar, jin semua itu tunduk kepada Nabi Sulaiman karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan sihir, mereka mengatakan sihir kami ilmu putih. Inilah sihir yang pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Padahal sihir semuanya ilmu hitam, tidak ada ilmu ilmu putih. Seluruhnya kesyirikan. Oleh karena Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Akan tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihar. Dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila alal malaka ini bibabila Harut wa Marut. Ada banyak tafsir tentang Babil tentang Harut dan Marut ini. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab yaitu dua malaikat yang Allah turunkan sebagai ujian. Bukan untuk pembenaran sihir. Allah menciptakan beberapa benda-benda dalam rangka ujian. Contohnya seperti babi, kenapa Allah ciptakan? Ternyata diharamkan. Tapi untuk ujian, ya. Untuk ujian. Tembakau Allah, Allah ciptakan.